Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Kita masih berada pada pembahasan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya kanan. Enggak perlu antum bayangkan bagaimana bentuknya, bagaimana posturnya, bagaimana ini ini semuanya adalah bisikan syaitan yang terkutuk yang harus dihindari. Paham ya? Yang wajib bagi kita meyakini tangan Allah taala ada sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu antum gambarkan, enggak perlu antum bayangkan. Pertanyaan bagaimana tangannya bid'ah? Eh, pertanyaan itu. Paham ya? Jadi enggak perlu bertanya. Nah, enggak perlu tanya bagaimana tangannya. Harus kita yakini tangan yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya wallahu a'lam. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan, hafizahullah taala. Kata beliau sini qaulun nadim rahimahullah taala wakil tayadaihi ay yadayillahi jalla wa ala. Maksudnya kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Bil fawadini ay bil ata'i wan ni'am. Maksudnya apa? dengan pemberian dari Tuhan nikmat-nikmat. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari bos kita, bukan dari atasan kita. Orang-orang yang mengatakan ini kalau kita nggak kerja nggak dapat gaji dari bos, nggak dapat gaji dari atasan. Bos atau atasan itu masih ada yang di atasnya lagi. Mereka hanya perantara, perantara. Jadi kita harus meyakini, saya yakin-yakinnya rezeki yang mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bos kita, atasan kita itu perantara saja Wa illa rezeki yang mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu antum ragu atau bingung. Kalau cuma dipecat bosnya, dipecat atasannya itu gampang. Paham ya? Tapi jangan sampai kita dipecat tidak mendapatkan apa? nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat berbahaya sekali. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Tanfahu yakni tu'til khalqa wa tumiduhum. Memberikan apa? nikmat kepada makhluk-makhluknya dan membentangkan kepada mereka. Wa fil hadithi dan di dalam hadis yaduhu mal'a sahha al-lail wan nahar. Tangan Allah Subhanahu wa taala senantiasa penuh dengan pemberian siang dan malam. Alam tarau ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard? Tidakkah kalian perhatikan dan melihat apa saja yang Allah telah berikan semenjak Allah telah menciptakan langit dan bumi? fa innahu lam yaghid ma fi yaminih maka sesungguhnya tidak berkurang sedikit pun tidak berkurang sedikit pun apa-apa yang ada pada tangan kanannya enggak berkurang sejak Allah telah menciptakan langit dan bumi hingga saat ini berkurang atau tidak enggak berkurang semakin kita bersyukur semakin apa ditambah nikmatnya coba bayangkan bersyukur semakin ditambah nikmatnya enggak berkurang nah barakallahu fikum disebutkan dalam sebuah hadis nah barakallahu fikum permisalan itu bagaikan apa bagaikan na'am barakallahu fikum kalau salah seorang di antara kalian mengecelupkan sesuatu di lautan. Paham itu ya? Na'am barakallahu fikum jarum atau benang itu yang celupin di lautan. Jarum celupan lautan ditarik kembali. Paham ya? Apa yang coba apa yang di bawah situ? Yang tersisa apa? Setetes dua tetes. Jadi dipermisalkan itu enggak berkurang sama sekali gitu loh. Air lautnya berkurang enggak kalau antum misalnya celupkan jarum kemudian antum tarik lagi? terlihat berkurang enggak kira-kira? Enggak terlihat. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali, enggak perlu khawatir. huwa jalla wa ala yu'til 'ataa'a alladzi la hadda lahu wa la nihayata yu'tihi bi yadihi al-karimah li ibadihi. Maka dia Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian yang tidak ada batasannya dan tidak ada habisnya. Kapan sih habisnya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia ini? Ya kalau kita sudah meninggal dunia. Paham ya? Kalau kita sudah meninggal dunia, pemberiannya untuk di dunia sudah habis, tinggal nanti di akhirat. Paham ya? In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Yu'tihi bi yadihi al karimah li ibadihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya dengan tangannya yang mulia. Hada makna qaulihi wa kilta yadayhi bil fawadini. Dan kedua-dua tangan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan pemberian ayat bil ataya wal afdhala minallah. Dengan pemberian-pemberian dan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah dan apa saja yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qaulu tanfahu perhatikan baik-baik di situ, yakni mustamirratun fil ata alladzi la yanqati'u minallahi subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ada terus-menerus di dalam pemberian tersebut yang tidak pernah terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, oksigen yang antum hirup tiap hari, dari mana sumbernya? Dari rumah sakit, dari apotek, dari klinik, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. O2 oksigen yang antum hirup setiap hari itu bayangkan. Coba kalau sedetik ada, sekejap aja nggak ada oksigen walaupun air banyak, meninggal dunia nggak kira-kira? Meninggal dunia. Oleh karena itu, udara lebih afdal daripada air. Paham ya? Walaupun kita butuh air, tapi oksigen udara tersebut lebih kita butuhkan. Nah, mungkin sehari dua hari nggak ada air, masih hidup nggak kira-kira, Mas? Masih hidup, tapi kalau sekejap nggak ada udara bayangkan, nggak ada oksigen, antum mau menghirup apa? Menghirup air, meninggal dunia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, menghirup udara, oksigen tadi sangat dibutuhkan sekali. Oleh karena itu apa? Al-hawa abdal minal ma. Udara lebih abdal daripada air. Walaupun dua-duanya adalah kita butuhkan namun abdalnya yang mana? Al-hawa tadi itu udara tadi. Naam. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal yahudu qabbahahumullah dan orang-orang Yahud semoga Allah taala memberikan kejelekan kepada mereka lamma wasafullah jalla wa ala bil bukhli berani-beraninya lancangnya mulut mereka tatkala mereka mensifati Allah taala dengan bukhl pelit jadi mereka nuduh Allah taala itu pelit bayangkan tuh beraninya itu loh Allah musta'an wa qalu mereka mengatakan yadullahi makhlulah tangan Allah terbelenggu katanya Allah musta'an orang-orang Yahud punya ilmu tapi enggak mau ber, beramal dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala mereka Nah, mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berani-beraninya mengatakan tangan Allah terbelenggu. hulat aidihim. Justru tangan mereka terbelenggu. inu bima qalu. Perhatikan baik-baik. inu bima qalu. Mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Orang Yahud tadi mengucapkan apa, Abdullah? Yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu. hulat aidihim. Justru tangan mereka terbelenggu. inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentangkan memberikan apa? Naam nikmat kepada kita semuanya. Faqala Allah Subhanahu wa taala ghullat aydihim wa lu'inu bima Justru justru tangan-tangan mereka yang terbelenggu dan mereka dilaknat dengan apa? Dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Laknat kalau munculnya dari Allah Subhanahu wa taala apa maknanya? Laknat kalau muncul dari Allah Subhanahu wa taala apa maknanya? Naam asan at-tardu wal ibtiadu min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau laknat muncul dari makhluk Naam as-sabu wasyatm, cacian dan makian saja. Oleh karena itu dibedakan barakallahu fikum. Bal yadahu mabsutatan bahkan kedua tangannya dibentangkan, yakni bil judi wal ata'i wal karam Maksud dibentangkan dengan apa? Kedermawanan, pemberian dan juga kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yusabbitana wa iyyakum ala kitab sunnah hatta nalqah innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahirabbil alamin